Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. PP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ngendikane ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitab bil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan iku sing iso maris iku ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean nglafalno la ilaha itu kan kelihatan biasa. Biasa ambek ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemenang ora barbar, semacam-macam. Oke lah itu man, ke, kamu gedeng manusianya nggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang eh, kalau tenan dek nih, wong sering kalau taklam, kalau nak kiai lah, sering jejer kiai. Kau bisa tahlil, kan kalau wani gue, kau bisa tahlil, sanggup diake, gue sungkan nak cepet. gue goblok kemlain, seneng sing soi bulpet, nih mangkel wong sak menambahnya sing kesusu. Tapi nak, sing mimpin gue tetap cepet. Sing udang lah, masa sanggup diake tetap, aku tetap cepet. Kok buat nami, tetap mandiin aku. Nah, nak suwi malah ramahan dia. Ya, ya? Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sama ngerti Setambel, Quran kecil itu, sing jari ini jimat itu. Tapi jari ini, saya di produk teng kudus kadang, selawe ewu regan ini. Jadi di Kliwon itu ini pimpinan, Selawe itu gawe kayak kuno no kan. Tapi mau selawe ewu, orang sing asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu hanya lima atau sembilan itu sing gawe ini jenis Sarbini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi yang wong yang kalem asli ya karek karek maklare lah tapi jelas itu dicetak masal teng Kudus selawe iku teng pasar Kliwon teng kathah lah teng budi-budi kathah oh wong kanca kula dagangan stambel nak kula sak-sak <laughs> sak-sak tenan niku tak tapi nak ngedul sitok sito orang kerja agar wong tak kei ngono kurang ajar tenan Nah itu ceritanya itu dia tuh terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati, Ya kayak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung ya ngundang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu disepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di disembelihno sapi. Dikira kalau disembelih sapi kan tahlilnya gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nih, yus ya, ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding wek sapi nih. Kon ngetok wit klopo, wit klopo lho kon ngetok. Ketok. Ketok kon nggih timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi, sapi urip ku wedi. Sing sitok kon kosong no. Mung ape digopo? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disekseni wong akeh, malane terus tampil keramat tuh, ini wong akeh. Dekne muni bis wis jompat, sing sapi kalah. Lho bis tok jompat, mau Bismillahirrahmanirrahim. Tadi <laughs> <laughs> saking kerawate muni bis wis jompat. Akhirnya nggih Mbah mun tas nggih mun tekap. Semenjak aku dekne anggere diundang tahlil bismillahirrahmanirrahim wis serang gremeng wis iku wis beda. <laughs> Ayo ana wong keramat. Iku wong iku sing tinggi besar pidi gue sing gawe stamp. Ya anak putune kata kula sing kenal nggih kata sing gedo do rata-rata penggemar kula sakniki. <coughs> Ayo kula ra iso ge Istanbul, kalau tuh ngobek pangeran ya itu gada keramat itu keramat terang no hujatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita. Enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan. Tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah berarti kita ada ini tanpa sebab. Amukuliku min ghairi sein kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan oh penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Kemudian itu jenenge kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahirotau wa batina. Ya al ma'rifah kata Imam Syuuti nikmat batina itu ma'rifat. Nah ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul ambia, ma'rifatul ulama, ma'rifatul aulia, ma'rifat yang latuzal ziluhul fitan yang nggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen. Jadi disebut sibghatawah wa man ahsanu minallahi sibghah sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insya Allah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih. Nah, aku sing latih kowe iku mok rok saulan pisan. Setan Kompetitori awur kue terus lah iku masalah pelatih arang-arang setane nah iku raro nah iku sekolah ramelo-melo nah niku kan karena dunia ben seru kan mesti onok pelatih onok pengganggu lah pelatih saulan pisan pengganggu nih aja tapi sekali yakin inna kaidah syaitoni kahanan apa doifa saya yakin bahwa kerja al hakku wazakol batil wes masuk awar bedino pipi barang batil tetep zakol hak apa ja al hakku Wes yakul ya, Wes yakin ya yakin ainul ya, yakin. Nanti kok kandani setan. Wes ki awor aku telus gak ngarah bisa ngalah no barang hak. kandani. Kok setan wes serang antus. <laughs> ya kok setan no kandani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira eh, tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ndak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Said Abdul Haddad itu e, termasuk Kutbul Irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim, padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu lama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa ya. Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga Sido Kiri itu kalau sholat kunut terus sampai kapundut. Ya biasa saja ada madhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah. Zaman akhir bek masalah. Makanya beliau kunut. Terus enggak ya apa-apa, itu ya ya enggak masalah. Yang masalah aku ilmune kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang parem. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat, sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita, sama lihat nanti di kitab mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan. Mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu, ngarang Minhajut Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam. Kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi. Masuk akal lho Masuk akal, tapi aja praktek. <laughs> ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi ya masuk akal umrah imam kok wajib kok ngarep. Coba alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah sekarang terbukti kayak di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan, dekat Ka'bah. Sikat cerita tahun 84 atau berapa, ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus, pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai Tian. Tapi ya akhirnya nggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang itu Samaan kalau sekarang haji atau umroh kan tiap dalam waktu kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya ya di kamar jenazah nggak di depan. Artinya kan di belakang musol ya pak? Di belakang yang sholat. lah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, awang kaji rasido kaji. Semati wakil mendakok ngarep. Ya. Gak situ tolaf oh, wong. Kepeken jenazah. Lah wong Indonesia tuh anak kaji mati piro aja. Kabeh ditakok ngarep. Nah, ini, ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia rapi rumah marah teknongono, kita kobal wa mina minkum takobal. Loh, karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan dasi nggak lor, sikilnya ini gitu. Madep kiblat mak ya gitulah orang ada bebat pokoknya si Rai yang lor, si Gili nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian Lala itu ada kasus gitu satu tamu itu berkeyakinan si Rai yang gitu loh. Ya. Di sini kan ada mantap sebagian si Rai yang gitu, si Gili neng lor. Kebetulan tamu itu keluarga nih. Akhirnya walhasil yuk, yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mudine barang rawani. Serawani. Terus terus takut aku, Gus ini cara jenengan sepunti. Ya nanti dari mata puno kon muter dhewe. <laughs> Wong ini nekat ngamu, wis wis ngamu. Sesuai dari wong-wong. yang pokoknya keputusan tertinggi yang Gus pak Gus Bak dawuhe piye jare mudine. Tak mau ngene, Bang. Kula niku sinau fikih wes, suwe. Cek ndas neng lor, cek neng gitu. Mayit neng guri kowe kula roh kaule, pemene sampean puter mun puter karepmu. <laughs> tenang mawon ta mrene. Kula nu sira fekih mun suwi. Menah sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo guri kon kula roh kaule. Sakre mikir. Iku iku Gus Bak masuk <laughs> terus mikir. Ya pun pun pun Gus mun salat-salat.